Ya Rasulullah, bagaimana kira-kira kalau yang aku ceritakan itu memang ada pada dia? agar Aku tidak dusta. Qal, kata Nabi SAW, "In kana fi akhi kama taqul?" faqad irtabta. Kalau memang pada saudaramu itu ada kejelekan itu, itulah riba. Engkau berbuat riba.